Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Senin 22 Maret 2021 kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada pembahasan al-kafarah. Maka sebelum kita masuk kepada permasalahan, dipersilahkan kepada saudara-saudara kita untuk mentasmi al-matan barakallahu fikum. Bismillah. Qala al-muallif fi kitabihi al-akhbar as-sahihah fi ahkami siyami Ramadan Al-faslu thalith la yajibul kafarah Alaman jama'a bi gairi amadin. Maka permasalahan yang ketiga yang rajah tidak wajib kafarah bagi mereka orang-orang yang melaksanakan qaitus bi gairi amadin dalam keadaan lupa ataupun terpaksa Maka dalam permasalahan ini telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Maka ucapan penulis la yajibul kafarah alaman jama'a bi ghairi amdin tanpa disengaja yasmilu ala man jama'a ahlahu nasian au jahila. Maka di sini bersifat umum baik dalam keadaan lupa ataupun jahil terhadap hukum atau makruh. Maka ini makna dari manjama abi amadin. Dalam permasalahan ini telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang permasalahan seseorang yang berkoitus bigoiri amadin tanpa disengaja maknanya lupa ala kaulin Al-qaulul awal innahu yufsidu siyam. Kata mereka meskipun lupa di saat berkaitus maka wajib batal siamnya. Lalu terjadi ikhtilaf di antara mereka yang mengatakan membatalkan puasa dari ikobnya. Maka di antara mereka ada yang mengatakan kodok saja. Dan ada yang mengatakan kodok dan kafar. Dan ucapan yang ketiga mengatakan tidak ada kodok dan tidak ada kafar cukup batal puasanya. Dan ini seperti dinukilkan oleh al bagawi Kala qawmun la yajibu alaihi al-qadha wa huwa qawl Mujahid wal Hasan wa ilaihi dhahaba ats wa Syafi'i wa Ishaq wa ashabi ra'i. Dikiaskan seperti makan yang lupa. Maka pendapat yang kedua, la yufsid saumahu. Namun lazim baginya untuk tidak membayar qadha dan tidak membayar kafarah. Ini ucapan yang kedua. Dan ini yang dipilih oleh penulis. La yufsid, la yufsid saumahu maka melazimkan yang demikian itu juga tidak mengkodok dan juga tidak membayar kafar. Dan ini kaul ucapan jumhur dari para ulama. Dan ini pilihan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Barang siapa yang makan di bulan Ramadan. Mu'takidan anahu Lailun fabana naharon fala qada alaih. Wa qada man jama'a jahilan wa rafat au nasiyan. Wa huwa ihda riwayatin an Ahmad wa idza akraha rajul zaujatahu alal jima fi Ramadan yuhmal anha mayajib alaiha. Maka ini ucapan Syekhul Islam jelas barang siapa yang berhubungan badan dalam keadaan lupa dan khotok dipikirnya malam ditutup pintu dan jendela dimatikan lampu ternyata sudah <laughs> siang dipikirnya masih malam maka di sini pun masuk kepada perkara khotok wanisian maka berkata An-Nawawi juga di Sahih Muslim wa amal majami' nasian fala yuftir wala kafarah alih Wahada huwa sahih min madhabina. Madhab Imam An-Nawawi madhab apa? as syafii Wabihi qala jumhur ulama. Dan ini adalah ucapan jumhur ulama. Dan ini yang rajih. Adapun pendalilan seperti disebutkan di matan dari Al-Qur'an dan Ahadith. yang mana wajah pendalilannya di sini dari Al-Qur'an seperti di matan dan dijadikan al-qaidah di dalam ilmi qawaidul fikih dan usul fikih seperti berkata Rasulullah sallallahu seperti dikatakan oleh ahli usul wal khata wal ikrah wan nisyanu asqatahu ma'buduna rahmanu asqatahu ma'buduna ar-rahmanu maka di sini menjadi dalil tentang kaidah yang kita sebutkan di dalam matan. Maka mana pendalilan di dalam matan? Seperti ucapan Allah Rabbana la tu'akhidna sina au akhto'na. Maka di sini Allah tidak akan mengambil iqab bagi yang lupa dan bagi yang khotok, kesalahan. Seperti bisa jadi seseorang tidur dengan istrinya dipikirnya masih malam, ternyata sudah pagi masuk kepada perkara khotok ataupun nisyan lupa. Dan juga Allah berfirman, "Laisa 'alaikum junah fima akhta'tum bihi, walakin ma ta'ammadat tulubukum. Adapun yang menjadi perkara bukan permasalahan akhta'tum yang kalian tidak memahami dalil kesalahan dan sebagainya tetapi apa-apa yang ta'ammadat kulubukum. yang mana kalian itu sengaja. Dan Allah berfirman bagi mereka orang-orang yang mukroh man kafar billah imba di imanih ila man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman. Kecuali mereka orang-orang yang dipaksa dan di hatinya penuh dengan keimanan. Dan di asar ataupun di hadis yang datang dari Ibnu Abbas Inallaha wada'a an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih dan dari asar Al-Hasan yang mursal Inallaha tajawaza an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih maka dari pendalilan-pendalilan ini dijadikan al-qaidah wal khata wal ikrahu wa nisyanu asqatahu ma'buduna ar-rahmanu bahwa tiga perkara kesalahan, paksaan dan lupa itu tidak ditulis oleh Allah sebagai dosa. Maka ini madhab yang rajih. Lalu prakteknya memang ada kesalahan dalam berhubungan badan? Jawabnya banyak terjadi kesalahan. Dan yang kedua lupa, bisa jadi lupa. Sepasang suami istri yang lupa karena manusia itu memang tempatnya kesalahan dan lupa. Seperti hadis Anas ibnu Malik dari Ali ibnu Mas'adah an Qatadah an Anas. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kulubni Adam khata wa khairul khata'ina at-tawabun." Setiap Bani Adam itu adalah jatuh dalam kesalahan. Dan sebaik-baiknya orang yang melaksanakan kesalahan, mereka yang cepat bertaubat kepada Allah. Maka kesimpulannya dalam permasalahan yang ketiga ini, barang siapa yang lupa dan masuk kepada paitus, maka di siang hari Ramadan, la yufid au yajib al kafar ala rajih. Berbeda dengan madhab para ulama yang lain yang terjadi ikhtilaf di kalangan mereka tentang ukubah. Batalnya iya batal. Namun di antara mereka ada yang mengatakan membayar kafarah, di antara mereka ada yang mengatakan tidak membayar kafarah, kodok saja karena lupa, maka semuanya tidak benar. Yang rajah adalah tidak ada kodok wala kafarah sama sekali. Maka kita cukupkan kajian kita di sini wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu